Jangan menyerah yang tidak bisa berjuang. Kita jangan kalah dengan seorang suatu ketika Nabi ada datang orang pincang. Makanya kabar gembira yang diberikan Nabi kepada siapapun. Nabi penuh kasih ada seorang pincang. Nabi menyeru jihad, jihad, jihad, jihad, jihad, perang, perang, perang, perang. Saat ini banyak musuh yang memusuhi kita. Ayo kita siapkan untuk perang. Ada orang yang pincang. Nabi melihat kepincangannya lalu berkata, Wahai saudaraku, kau tidak usah perang. Aku bebaskan kau perang. Tidak wajib perang bagimu. Karena dia pin, pinjang. Dia menjawab, Ali urjati hadhihi ya Rasulullah. Apakah karena aku pinjang seperti ini lalu kau larang berjihad ya Rasulullah? Iya, agama Islam agama rahmat. Yang lemah tidak dipaksa untuk berjuang. Karena kamu pinjang, kamu tidak tidak wajib berperang. Ternyata malah sumpah demi Allah ya Rasulullah ini la ini la ataul jannah tapi urjati hadhihi ya Allah demi Allah aku ingin menginjakkan kaki menginjak surga dengan ku ini. Izinkan aku untuk berang ya Rasulullah. Yang kakinya lengkap males kalah dengan yang pincang. Yang diberi Allah kekuatan, jabatan, harta dan sebagainya jangan kalah dengan orang fakir. Fakir penghasilannya sehari cuma 30 ribu, ternyata bisa nyumbang 5 ribu dalam sehari, 3 ribu dalam sehari Allah. Yang penghasilannya 50 juta dalam sebulan berapa kau berikan? Tanyakan dirimu sendiri. Yang jalan kaki bisa ngaji, yang pakai mobil ketemu sebulan sekali dengan kiainya. Hah? Bukan yang di sini nih, ini masya Allah semuanya. Amin. Yang merasa ya tobat tadi kan babnya insyaf. <laughs> Sadar semuanya ini babnya insyaf untuk menggaya kembali kemuliaan semuanya. Diberi oleh Allah kelebihan malah mundur. Dulu waktu masih pakai angkot rajin ngaji, giliran pengen beli motor lah banyak beli motor eh sering bolong. Apalagi belumnya mobil. Alasannya banyak kerjaan lagi tambah hancur.